Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ikhwan fillah. Di antara keunggulan syarah yang dikarang oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah taala ada dikarenakan kemudahan cara beliau menyampaikan ditambah lagi sebelum masuk ke dalam inti kitab beliau memberikan kepada kita kaidah-kaidah yang penting dalam permasalahan asma wa sifat karena memang ikhwanikillah dalam pelajaran Lum'atul Etikat ini akan dibahas beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting seorang thalibul ilm sebelum masuk ke sana hendaknya mengetahui kaidah-kaidah terpenting dalam masalah ini sehingga tahu mana-mana yang hak dan mana-mana yang batil. Dengan mengetahui kaidah ini dia akan mengetahui perkataan-perkataan para ulama mana yang di atas al-haq dan mana yang di atas al-batil. Sehingga kita langsung masuk kepada kaidah yang akan beliau sebutkan di sini. Yang pada hakikatnya fillah kaidah-kaidah ini beliau akan terangkan secara panjang lebar dalam kitab beliau Al-Qawaidul Mutlaq. Kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam masalah asma dan sifat kan tapi secara garis besarnya beliau sebutkan pada apa-apa yang akan kita bacain. Sehingga hendaknya kita betul-betul memahami masing-masing kaidah ini. Terutama nantinya ketika akan membantah golongan-golongan yang menyimpang dalam asma wa sifat karena dengan memahami kaidah ini akan mudah bagi kita dalam membantah mereka. Tayyib. Qala rahimahullah taala penting kawaidu hammah fil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang penting dalam permasalahan asma was sifat. Namanya kaidah ikhwani fillah adalah sesuatu yang dijadikan landasan. Berarti betul-betul dia itu harus kokoh. Barang siapa yang landasannya lemah, maka tentunya dia tidak akan bisa membangun di atasnya sesuatu yang berat. Sehingga hendaknya dalam pembahasan kaidah-kaidah ini betul-betul kita memahaminya dan dijamkan baik-baik kemudian diingat-ingat. Beliau mengatakan wa qabla dukhuli fi samimil kitab ahabbu an uqaddima qawaid hammah fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifati. Sebelum masuk ke inti kitab ini, aku suka untuk memberikan penjelasan sebagai permulaan berupa kaidah-kaidah yang penting pada apa-apa yang ber, berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Al-qaidatul ula fil wajibi nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatih. Kaidah yang pertama berhubungan dengan perkara yang wajib terhadap nas-nas Alkitab wa sunnah dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Beliau mengatakan al-wajibu hi nususil kitabi wa sunnah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha. Yang wajib dalam nas-nas Alkitab maupun As-Sunnah adalah menetapkan penunjukannya sesuai dengan yang dohir dari apa-apa yang ada dalam nas tersebut. Tidak boleh kemudian seorang mengubah-ubahnya akan tapi membiarkannya saja. Kaidah ini sering dikatakan oleh para ulama salaf ikhwanifillah dengan al-iqrar wal imrar. Al-iqrar maknanya menetapkan jadi menetapkan kalau ada nas-nas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang pembahasan asma maupun as-sifat, kita harus menetapkannya. Kemudian al-imrar. Mana al-imrar? Harus menerimanya, tidak mengubah-ubahnya. Dan tidak mempertanyakan yang lebih dari itu. Tidak mempertanyakan bagaimananya, akan tapi meyakini itu adalah hak, kemudian meyakini maknanya, dan tidak mempertanyakan tentang bagaimananya. Jadi ini perkara yang paling penting dan merupakan prinsip dari ahlu sunnati wal jamaah. Ketika mendapatkan asnas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, mereka menerimanya dan menetapkan kandungan maknanya tanpa mengubah-ubah. Min ghairi tanpa mengubah-ubah apa-apa yang ditunjukkan oleh nas-nas dari Alkitab maupun As-Sunnah tersebut. Kenapa? Kita tidak boleh mengubah-ubah apa yang ditunjukkan oleh nas baik nas Al-Qur'an maupun nas As-Sunnah. Beliau mengatakan li'anna Allah anzal al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ini alasan yang pertama, diingat-ingat. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab yang sifatnya adalah mubin, yang jelas dan menjelaskan. Dia secara zatnya itu jelas, tidak ada ya, yang membuat ruwet Kemudian bersifat pula menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Telah turun dengannya yaitu dengan Al-Qur'an Ar-Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Turunnya kepada hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar engkau wahai Muhammad menjadi pemberi peringatan. Bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas maknanya. Jelas maknanya. Semua orang yang memahami lisan Arab akan memahami makna-makna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Berarti ketika Al-Quran ini ikhwanifillah turun dengan sesuatu yang jelas diketahui maknanya maka seseorang tidak boleh kemudian dalam memahami nas-nas dalam Al-Quran tersebut memahami selain dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa tadi sehingga tidak boleh mengubah-ubahnya. Dan taghyir inilah yang disebut dengan istilah sebagai at-tahrif. Karena makna dari at-tahrif itu maknanya adalah at-taghyir. Yang tahrif secara umum terbagi menjadi dua. Ada tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Pengubahan dari sisi lafaz dan pengubahan dari sisi makna. Adapun tahrif dari sisi lafat itu bentuknya dengan penambahan atau dengan pengurangan. Demikian pula dengan mengubah harokat-harokat i'rabnya. Ini dari sisi lafat. Dan perlu diketahui ikhwani fillah bahwasanya at-tahrif merupakan ciri khas orang-orang Yahudi dan merekalah yang mencetuskan kesesatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih wa yaquluna sami'na wa asayna Di antara orang-orang Yahudi, mereka itu ada orang-orang yang yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya yang asli. Jadi siapa saja yang terjatuh dalam at-tahrim, dalam pengubahan nas-nas Al-Quran maupun yang lainnya, maka dia telah mengikuti jalan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakanlah hittah, maka kami akan memberikan ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian. Kan, tapi apa yang mereka katakan ketika diperintahkan untuk mengatakan hentoh, mereka malah mengatakan hentoh, yang maknanya satu biji gandum. Lihat, ini termasuk at-tahrim. Allah merintahkan hentoh, kemudian ditambah nun menjadi hentoh. Hal ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ditiru oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk menetapkan sifat istiwa dan berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Kan tapi orang-orang yang meniru cara-cara orang Yahudi mengatakan makna istawa di sini istaula ditambah apa? Yang asalnya istawa dimanakan menjadi istaula ditambah lam. dan ini merupakan bentuk penyimpangan. Adapun contoh untuk tahrif dari sisi harokat i'rabnya. Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Siapa yang mengajak bicara? Allah Azza wa Jalla. Dan yang berbicara adalah Allah Azza wa Jalla. Wa kallamallahu Musa. Berbicara dengan Musa alaihissalam. Yang pada ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang diingkari oleh golongan-golongan dari ahli bidah. Maka mereka bagaimana membaca ayat ini? Mereka mengubah harokat i'rabnya. Yang harusnya menjadi fa'il dijadikan maf'ul. Maka mereka membacanya wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Allah yang asalnya menjadi fa'il juga menjadi maf'ul. <clears throat> Kenapa? Karena mereka tidak mau menetapkan sifat kalam bagi Allah. Tidak mau menetapkan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Sehingga ayat ini mereka maknakan Musa alaihi salam berbicara kepada Allah azza wa jalla. Lihat, hanya dengan perbedaan satu harokat maknanya berubah. Dan barang siapa yang mengubah harokat mau mengubah satu huruf saja dari Al-Quran yang dia yakini bahwasanya apa yang dia ubah itu asalnya adalah sesuatu yang hak kemudian dia ubah dengan yang lainnya maka ini merupakan bentuk kekafiran ini contoh untuk tahrif lafzi kemudian tahrif jenis yang kedua tahrif maknawi pengubahan dari sisi makna Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu Bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar. Mereka mengatakan yak bermakna kekuatan. Karena tidak mau menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka kalau menetapkan sifat tangan berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ini merupakan bentuk tahrif yang dibangun di atas akidah mereka yang telah menyimpang. Yang ingin menjadi pembahasan kita ikhwanifillah adalah pengetahuan secara dasar terlebih dahulu tentang makna tahrif dan jenisnya ini. Jadi tahrif terbagi menjadi dua, tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Yang kedua-duanya ikhwanifillah tidak boleh dilakukan. Alasannya telah kita jelaskan satu alasan yaitu apa? Apa bas Alasannya kenapa kita tidak boleh mengubah-ubah nas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas maknanya. Wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabi fawajaba ibqa'u dalalati kalamillah wa kalami rasulihi ala ma hiya alaihi fi dzalikal lisan. Masih kelengkapan dari alasan yang pertama. Dan dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dengan bahasa Arab, maka wajib untuk membiarkan penunjukan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala Demikian pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana adanya dalam bahasa Arab. Ini alasan yang pertama, yaitu diulangi lagi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa Arab, maka wajib seseorang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini membiarkan penunjukan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana adanya dalam bahasa Arab, tidak boleh mengubah-ubahnya. Walianna taghyiraha an dhahiriha qaulun 'ala Allah bila ilmin wa huwa haram. Ini alasan yang kedua dan dikarenakan mengubah-ubah nas baik Alkitab maupun As-Sunnah dari zahirnya dari makna zahir ikhwani fillah adalah sesuatu yang dipahami pertama kali sesuatu yang muncul pertama kali ketika seorang membaca ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna yang kuat yang muncul pertama kali ketika seorang membaca ayat tersebut atau membaca suatu hadis. Nah, alasan yang kedua dikarenakan mengubah makna-makna dari Alkitab maupun As-Sunnah kepada selain yang zahir tadi merupakan bentuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan ini adalah perkara yang haram. Liqaulihi ta'ala Qul إنما harrama ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا taqulu Katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish hanyalah Rabbku mengharamkan al-fawahish perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang kecil ma dhahara minha wa ma yang baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bi ghairil haq dan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan kedoliman tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk disekutukan, untuk disyirikan dengan apa-apa yang tidak ada keterangan padanya. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mengharamkan dari berbicara atas nama Allah Azza wa Jal pada apa-apa yang kalian tidak mempunyai ilmu padanya. Dan berbicara tentang makna nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa-apa yang ada di akal, apa-apa yang tidak ada dalilnya. Ini termasuk dalam berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan ini perkara yang haram. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini bahwasanya berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ikhwan fillah itu merupakan dosa yang lebih dahsyat daripada kesyirikan. Kenapa? Karena dia disebutkan setelah penyebutan kesyirikan menunjukkan bahwasanya dosa tersebut merupakan dosa yang lebih besar dari syirik tadi. Dan memang karena syirik tidaklah akan terjadi kecuali jika mereka sendiri telah terjatuh pada permasalahan ini. Al-qaul Allah bila ilm, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini kaidah yang pertama berhubungan dengan prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam menghadapi atau dalam menyikapi nas-nas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa prinsipnya? Harus ya, menetapkan apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh mengubah-ubah. Biarkan sesuai dengan zahirnya. Yang dikenal dalam istilah salaf al iqrar wal imrar. Diterima dan maknanya tidak diubah-ubah. Sehingga banyak nanti akan kita dapati perkataan para salaf tamirruha kama ja'at. Tamirruha kama ja'at. Jadi biarkan saja ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya. Tidak perlu diubah-ubah. Tidak perlu seseorang mentahrifnya. Ini makna kaidah yang pertama. Sekarang perlu contoh bagaimana ahlu sunnati wal jamaah beramal dengan kaidah yang pertama ini. Mithalu dzalika qauluhu ta'ala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar yunfiqu kaifa yasha. Dia akan berinfak sebagaimana dia kehendaki. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala mau berinfak kepada siapa? Ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Fa inna zahiral ayati anna lillahi yadaini haqiqiyatain. Maka sungguhnya yang zahir dari ayat tersebut yang zahir tadi makna yang muncul dengan jelas dalam ayat tersebut. Apa makna yang muncul dengan jelas tadi? Bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala ada dua tangan yang hakiki. Dan inilah yang harus ditetapkan. Sehingga beliau mengatakan fayajibu itsbatu dzalikalah maka wajib menetapkan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara akidah ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dua tangan yang hakiki. Akan tapi di sana seseorang harus berhati-hati. Jangan sampai dalam penetapan tangan yang hakiki ini dia terjatuh pada perkara-perkara yang menyimpang yang berupa at tamtsil dan at-takyif. Penetapan yang berupa tamtsil yaitu menetapkan dengan diikuti penyerupaan terhadap apa-apa yang dimiliki oleh makhluk. Ini tidak boleh dalam asma maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dalam menetapkan dia menyerupakannya dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya sedikit pun dan dia adalah As-Sami' Al-Basir. <clears throat> Kemudian perkara kedua yang harus dijauhi adalah at taqif membagaimanakan seorang membayang-bayangkan bagaimana sifat tangan ini, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dua hal ini harus dijauhi oleh seorang muslim dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal inilah ikhwanifillah yang telah menjadikan golongan-golongan menyimpang dari kalangan ahlul bidah terjauhkan dari jalan yang benar. Berarti dalam menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala kita menetapkan tangan yang hakiki yang sesuai dengan apa sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa kita membagaimanakan bentuknya. Fa'idha qala qailun al-muradu bihima al-quwwah maka apabila seseorang mengatakan bahwasan yang dimaksud dengan tangan ini adalah kekuatan, berarti mereka memanakan bahkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kekuatan. Maka bagaimana cara membantahnya? Qulna lahu hadza sarfun lil kalami an Kita katakan ini termasuk memalingkan ayat memaringkan suatu perkataan dari dohirnya. Bagaimana dohirnya itu ya, dohirnya itu tangan. Kenapa kamu katakan kekuatan? Tangan ya tangan. Demikian. Fala yajuzul qawlu bihi li'annahu qawlun 'ala bila ilm. Maka tidak boleh seseorang mengatakan yang demikian ini, memaknakan yat dengan kekuatan tanpa ada dalil. Kenapa? Karena ini termasuk berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini sekedar contoh saja ikhwan fillah dalam mengamalkan kaidah yang pertama ini. Kaidah yang sangat penting dalam menyikapi nas-nas dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menetapkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seorang harus membiarkan maknanya sebagaimana datangnya, tidak boleh mengubah-ubahnya ini makna secara ringkas dari kaidah pertama. Adapun pembahasan mengenai penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan ada tempatnya. Ada tempatnya tersendiri pembahasan sifat tersebut dan bagaimana syubhat-syubhat ahlul bidah padanya serta bagaimana bantahan secara terperinci terhadap syubhat-syubhat tersebut. Yang penting dengan contoh ini kita mengetahui mana makna yang hak yang dimasukkan dalam kaidah. Karena yang zahir dari baliyadahu mabsutatan adalah tangan yang hakiki, dua tangan yang hakiki. Berarti tidak boleh dipalingkan ke makna yang lain. Kapan saja seorang memalingkan ke makna yang lain berarti apa?